Alhamdul mutlak Pujian yang mutlak Yang pujian tersebut tidaklah pantas untuk diberikan Kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ma'al mahabbati wa ta'zim wal ijlal yang disertai dengan perasaan cinta kepada Allah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan dihilangkan dari seluruh an-naqs kekurangan yang dinisbahkan oleh orang-orang yang tidak berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah azakumullah di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada umat ini di saat mereka diturunkan tengah-tengah mereka Rasulnya sebagai khatamul anbiya wal mursalin penutup para nabi dan rasul sebagai penyejuk hati bagi umat ini sebagai pembimbing umat ini dan tidak ada yang membimbing mereka ke jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kecuali beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam keutamaan takdul bagi wanita yang Bagaimana hukum wanita yang minta cerai karena suaminya takdul? Yang pertama takdul. A. bila syakin wala raibin merupakan suatu yang tidak bisa diragukan sunnahnya datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis-hadis yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nisa, "Fankihu ma tabayakum minan nisa atau telah berubah." Nikahilah wanita yang baik dari kalian yang halal. Dua, tiga, atau empat. Walaupun ayat ini dipersisikan oleh para ulama, sebagian para ulama menjadikan ayat ini keutamaan. Ya, tadut seperti uh, Syekh Muhammad Alamin Syukriati itu menafsirkan dengan panjang lebar dalam menjelaskan ayat ini. Demikian pula eh, yang lainnya Imam Tabari Imam Kota tapi sebagian dari kalangan para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih al itu mengatakan bahwa dengan ayat ini itu tidak menunjukkan sunnahnya tahajud dengan ayat ini tidak menunjukkan sunnahnya tahajud berdasarkan sabab nuzul jelas bukan ini pembahasan kita eh, walaupun ayat ini tidak bisa jadikan dalam apa kata Syekh Muhammad bin Saimin bukan dengan ayat ini kita mohon sunnahnya tapi dari hadis-hadis eh, uh, yang lain. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis, di antaranya hadis Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, ketika ada seorang datang pada Abdullah bin Abbas, maka Abdullah bin Abbas mengatakan pada dia, hal tazawwajta apakah kamu sudah menikah tadi nah, ya belum ya Abdullah bin Abbas kalau kata Abdullah bin Abbas Rasulullah taala man tazawwaji فإن خير هذه akbar wa nisa. Berikanlah kamu karena sungguhnya orang yang terbaiknya umat ini adalah paling banyak istrinya. Orang terbaiknya umat ini siapa orang terbaiknya umat ini? Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk seorang mengikuti yang terbaik tentunya dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Al Imam Ahmad dan Imam Hibban dan Hakim dari hadis Anas dari Thabit bin Aslam Bunani dari hadis Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW Alaihi Wasallam mengatakan hubbi ilayya min dunya an-nisa'u wa tayyib wa ju'ilat qurratu aini fi shalah bahwa telah dijadikan kecintaan padaku an-nisa an-nisa itu jangan ya kan bukan satu istri satu wanita bukan an-nisa para wanita Hah? telah dijadikan kecintaan kepada kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jadi Rasulullah cinta sama para wanita ya, istri-istrinya wajib dan uh, wangi parfum ilat qurratu aini sholat dan jadikan penjujur hatiku itu adalah sholat jadikan penjujur hatiku adalah sholat ya, dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan kecintaan beliau kepada para wanita para ulama mengatakan kenapa dijadikan kecintaan kepada Rasulullah SAW perkara-perkara ini di antaranya adalah istri-istri adalah di antara mereka ada mengatakan untuk semakin menambah ujian kepada Rasulullah dan semakin meningkatkan uh, derajat Rasulullah SAW dalam keadaan eh, dia sebagai seorang Rasul yang harus mengemban amanah demikian pula dia harus dituntut untuk eh, menghadapi berbagai macam fitnah fitnah wanita nah sehingga dia harus apa mendidik mereka dengan baik sesuai dengan apa yang telah menjadi tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian juga para ulama mengatakan karena di saat beliau e, letih dalam berdakwah, maka di saat beliau pulang maka e, karena kelihatan beliau berdakwah tersebut maka di Rasulullah SAW pun dihibur dengan istri istrinya. Yang jelas di dalam hadis ini disebutkan jamak dan tidak disebutkan almarah, tapi anisa. Nah, ya tidak disebutkan satu tapi jamak. Kemudian juga dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Ya. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bil bah. Adalah Rasulullah sallallahu memerintahkan kita menikah wa yanha 'anil tabattul nahyan syadidan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari tabattul dari meninggalkan pernikahan larangan yang sangat keras. Lalu kata Rasulullah SAW, Tazawwajul wadud dan walud, fa'inni mukathirun bikumul umama yawal qiyamah anak kalian menikahi wanita yang penyayang dan wanita yang mempunyai anak. Karena sudah apa? Yang banyak anaknya. Karena sebelumnya aku akan bersaingan dengan para nabi nanti pada hari kiamat bermegah-megah dengan banyaknya pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana cara kita uh, untuk memperbanyak anak tersebut? Tentunya kalau dengan satu pabrik, uh, yang yang lahir juga satu setahun satu, ya itu pun kalau tiap tahun lahirnya. Tapi kalau kadang satu tahun, lima tahun berikutnya baru ada, kemudian tahun berikutnya. Atau mungkin di antara mereka ada yang tidak punya keturunan sama sekali, ya kan begitu. Nah, kalau kemudian menikah kembali dengan yang dua, tiga, keempat, mungkin setahun bisa empat. Nah, kalau kembar semua jadi delapan, ya kan? Dalam artian pabriknya lebih cepat hmm, dalam langkah untuk semakin menyenangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan banyaknya para pengikut. Oleh karena itu, Ikhwan fitnah Azzaikumullah, uh, eh, juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, nah hadis Makhlil bin Yasar dan yang lainnya. Yang jelas ini semuanya menunjukkan bahwa mereka lebih dari satu atau yang disebut dengan poligami atau bahasa Arabnya dengan ta'adul zaujat ini adalah merupakan sunnatun muttaba'ah ya yang merupakan dari sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan termasuk di antara sunat mahjurah sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin sehingga mereka menganggap ini sebagai perbuatan bejat tidak adil pada istri nah, perbuatan orang sinting lah macam-macam perbuatan orang mereka kita mengatakan anjing menggonggong kafilah tetap berlalu nah anjing menggonggong kafilah tetap berlalu biarkan nah, omongan tersebut insya Allah tidak lama fitnah itu akan akan meredah tapi ikhwan fitnah bahkan Ahmad Syafi rahimahullah taala beliau mengatakan ini merupakan membenci membenci yang namanya ta'adud, ini merupakan sunnah sunnah min sunnah di beverage termasuk sunnah sunnah Eropa ya perkataan-perkataan orang Barat para Orientalis yang mereka sungguhnya membenci Islam tersebut yang dirasuki oleh sebagian nah, mungkin bisa kita mengatakan sebagian besar dari kalangan kaum muslimin dirasuki penyakit uh, penyakit tersebut Bagaimana hukum seorang wanita yang minta cerai karena suaminya tak hal tersebut? Yang jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang hasan atau tadi saya oleh Syekh Al Albani dalam Irwal Walid al al pun dan munafikah bahwa wanita yang minta untuk berpisah dengan suaminya mereka itu adalah para munafikah mereka itu adalah para munafik nah oleh karena itu hendaklah seorang wanita jadi seorang istri yang solehah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Aus. Rasulullah mengatakan, dunia mata wa khairu mata'iha 400 soleha. Dunia itu adalah perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang soleha. Siapa wanita yang soleha? Dijelaskan dalam riwayat Abu Dawud dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala di mana Rasulullah SAW Alaihi Wasallam mengatakan, Ala ubirukum bima yakbilul mar'u Maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang paling baik menjadi simpanan seorang laki-laki atau soleh. Ini adalah merupakan harta yang paling mahal dibandingkan dengan mobil mereka, dibandingkan dengan rumah-rumah mereka. Apabila mereka mempunyai simpanan seorang wanita yang soleha, inilah yang terbaik. Siapa wanita yang soleh kata Rasulullah SAW? Alladhi idha, idha nadara ilaiha sarrathu, wa idha amaraha ata'athu, wa idha baba anha Istri yang soleha adalah apabila dipandang maka menggembirakan. Ya, apabila suaminya memandang pada dia maka wanita tersebut atau istri tersebut menampakkan sesuatu yang menjadikan seorang suami itu gembira bukan menjadikan seorang suami itu menjadi bibit-bibit teroris yang menyebabkan hmm, rumah hancur, kaca hancur, ah, barang-barang jadi rusak di rumahnya. Nah, ini salah satu bibit-bibit teroris. Nah, kalau seperti ini ah, tidak menunjukkan seorang wanita itu soleha. Yang kalau dipandang itu kita baru masuk maka masya Allah oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bolehkan seorang laki-laki itu masuk pada eh, ke dalam rumahnya di malam hari mengetuk keluarnya di malam hari dalam keadaan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu. Kenapa? Karena tidak ada persiapan. Gimana kalau dia masuk dalam keadaan istrinya seperti gemeru Nah, yakni dalam keadaan rambutnya acak-acakan, nah, dalam keadaan ya, ini apa apa itu air liur jadi baru bangun kan seperti itu keadaannya maka jangan nah ikhwan jenazah lalu kata Rasulullah SAW tidak amarah kalau diperintah dia taat wa ida babanha dan kalau dia yakni seorang suami tidak ada di rumahnya maka dia senantiasa menjaga kehormatan suami memelihara anak-anak dan memelihara dirinya ini ikhwan jenazah Allah orang tersebut belum memiliki pekerjaan atau dianggap belum mampu untuk memenuhi kebutuhan lahiriah kepada istrinya. Allahu Akbar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud, "Ya masyarakat syabab, istata'a minkum al-ba'ah." Wahai sekalian para pemuda,

Thank you

yang dari satu itu orang gila yang terjadi dari satu itu itu tidak ada sekarang ya ini sebenarnya merasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam istrinya tidak kita bisa yang diriwayatkan punya istri sampai 300 kawin cerai kawin cerai terkenal nakahan polakan tukang nikah tukang cerai mukira bin Syu'bah terkenal dengan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena mukira bin Syu'bah ini misalnya itu pasti bisa membuat para wanita itu leher gitu. Nah, sampai-sampai suatu waktu Mugira bin Syu'bah itu sedang jalan-jalan setengah jalan lihat ada akhwat ada akhwat jalan wah kayaknya ini channel baru ini Hah? akhirnya cari-cari tahu di rumahnya mana ketemu dengan seorang laki-laki saya mau menikah dengan wanita itu ya kata laki-lakinya jangan kamu nikahi dia jangan kenapa saya pernah lihat dia dicium sama laki-laki. Gawat ini berarti. Wanita ini berpenyakit. Esok-esoknya rupanya yang nikah itu yang ngomong sama dia. Yang diberitahu dia itu yang pernah pernah dicium sama laki-laki. Dia justru yang menikahi wanita itu. Marah Mughirah bin coba. Katanya kamu pernah melihat dia dicium sama laki-laki. Kok kamu nikah sama dia? Iya. Karena pernah saya lihat dia dicium sama bapaknya Akhirnya nggak dapat mengira mencoba. Serupa-rupanya persaingan bukan hanya dalam jual beli saja, tapi dalam proses pernikahan pun terjadi persaingan di kalangan para sahabat. Subhanallah. Hah? Pernah Mughirah mencoba menikah di satu waktu empat empat waktu empat langsung besoknya dijajar empat istrinya ini Masya Allah akhlak kalian baik-baik. Tidak ada permasalahan dengan saya. Dan pada hari ini kalian semua cerai. Bayangkan. Dan hadir ini adalah sunnatus Sahabat. Ya sunnah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka tentunya seorang akhwat berusaha untuk memahamkan pada orang tuanya ya memahamkan yang demikian bahwa seseorang atau seorang wali tidak pantas menolak eh, untuk menikah dengan orang lain hanya disebabkan karena dia mau dijadikan sebagai istri kedua atau istri ketiga atau istri yang keempat ya Allah musta'an jadi e, saya harapkan e, diusahakan Allah Ta'ala nah walaupun dengan cara paksa diusahakan buat orang tuanya supaya ini melakukan eh, hal tersebut saya tidak mengatakan bahwa boleh tanpa seizin saya khawatir nanti banyak yang terjerumus ke dalam nikah sirri nikah rahasia buat ya, sehingga itu akan menjadi fitnah di kalangan umat Allah nah menikahi eh, mentolak istri itu bukan perbuatan tercela. Ya, itu bukan perbuatan tercela. Hadis Abu halal yang berwarna talak. Perkara yang paling halal di Allah itu adalah talak. Itu hadisnya lemah. Ya, dan masyhur di kalangan para fuqaha dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, jadi menceraikan wanita itu perkara biasa ya perkara biasa itu biasa sering dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang tertua bahkan kalau kita melihat pada hadis-hadis Rasulullah banyak hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa kalau wanita yang minta dicerai itu yang tercela. Nah, ya. ya. Uh, Al-Mustali'at apa itu saya lupa ah al-mukhtalatunal munafiqat kata Rasulullah SAW wanita-wanita yang minta hulu minta pisah dengan suaminya mereka itu adalah wanita-wanita munafiqah subhanallah ini salah satu hadis tapi hadis yang menjelaskan tentang tidak disukainya cerai ini tidak ada ternyata tidak ada. Jadi itu adalah perbuatan yang wajar-wajar saja dan wajar-wajar saja dan tidak termasuk kekurangan akal ya dan lain sebagainya. Cuman tentunya dilihat kembali dari segi kemaslahatan ya dari segi masyarakat itu perlu ditinjau kembali seperti ini. Ya kenapa? Karena eh, para ulama itu kan mereka membolehkan di ulama membolehkan seseorang untuk menikah dengan eh, seorang wanita yang dia meniatkan di dalam dirinya tapi tidak disuarakan dia niatkan dalam dirinya saya akan menikahinya sampai batas waktu tertentu ini boleh bukan nikah umum ya kalau nikah ah memang ada persyaratannya dalam apa dalam uh, eh, akadnya kalau ini tidak dia meniatkan ah nanti kalau saya sebut misalnya dia ke Amerika daripada saya jatuh ke dalam fitnah istri jauh di kampung sana nanti saya nikah nanti kalau selesai pekerjaan cari gara-gara cerai nah gitu loh nah, cerai ceraikan gitu ini boleh yang seperti ini ya pernah kejadian beberapa orang dari Saudi itu ke Amerika sering nikah cerai nikah cerai ya setelah nikah cerai nikah cerai nikah cerai sehingga ini mengakibatkan banyak dari wanita-wanita Amerika yang sudah masuk Islam kembali murtad oh begini rupanya Islam nah makanya dari sisi ini perlu dilihat kembali ya tentang tanggapan masyarakat ya dilihat apakah maslahatnya ada kalau kita sanggup Eh, untuk menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan justru kalau kita menyelamatkan uh, wanita tersebut selama dia tidak melanggar aturan syara sebaiknya kita menjaganya ya tentunya ini menjaga kemaslahatan dan mafsadah wallahu a'lam bishawab oh, yeah. ada selembarannya insya Allah saya satukan nanti jawabannya hmm? sudah jam kenapa ini juga tentang duduk cara duduk e, pada sholat dua rakaat dan insya Allah dan depan boleh seorang istri berdandan dan menata rambutnya seperti orang jahiliyah apabila itu diniatkan untuk mencari keridhaan suami misalnya menyepang rambut eh menyepang nah, oh ya bahwa kita betul-betul jahiliyah Lalu kalau memang demikian, kenapa ketika Rasulullah SAW meninggal, ya, salah seorang anaknya rambutnya dipotong, ya, potong tiga kalau tidak salah. Nah, perlu dilihat dulu. Sekarang berbicara secara umum berdandan di depan suami dengan model orang-orang jahiliyah. Kalau itu memang merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah yang menjadikan tradisi mereka, ya, seperti misalnya memendekkan rambut wanita supaya bisa dimiripkan dengan Demi Moore misalnya, ya, uh, uh, atau yang lain-lainnya, maka ini jangan man tasyabbah biqaumin wa huwa minhum. Ya. Tapi kalau memang itu adalah merupakan bukan merupakan tradisi orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir, maka yang demikian ini tidak ada masalah. Berdandan, ayo sukanya berdandan sampai seseksi mungkin, kin, di depan suami itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah silakan menari di depan suami silakan dancing di depan suami, disco di depan suami terserah, tidak ada masalah. Ya, yang penting jangan sampai menyerupai orang-orang kafir yang menjadi adat dan tradisi mereka. Yang kalau tidak orang pakai ini apa orang itu melihat ah, ini meniru orang kafir gitu Nah, kalau hanya sekedar gincu ya eh, rambutnya di uh, eh, yakni diindah-indahkan gitu loh. Ini tidak ada masalah. Ya. Wallahu alam bisawab. Nah.